Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Allahumma rizukna ilman nafian wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah Wa bisanadil mutasil ah, ila al hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabih Nuzhatin Nazar ila qawlihi وقد qad الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة nah, dengan sanad yang sambung kepada al hafidh al imam ibn hajar al asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab Nuzhatun Nazar sampai dengan ucapan beliau wa qad saraha al jumhuru bitakdimi sahih bukhari fi nah di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masih membahas tentang uh, bab asihah atau hadis sahih. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana uh, tentang marotib atau asahul asanid yaitu pembahasan tentang uh, sanad yang paling sahih di antara pertimbangan para ulama. Nah, pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani yaitu membahas tentang perbandingan antara kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, perbandingan manakah yang lebih sahih juga menurut pandangan para ulama juga alasan kenapa para ulama mungkin lebih mengedepankan atau lebih mensohihkan mengungkapkan sahih Bukhari dibanding sahih Muslim dan lain sebagainya. Tadi sih akan dibahas oleh al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, beliau berkata, Waqada soroha dan sungguh telah menyatakan secara sorih siapa jumhuru jumhur ma'rus ulama bitakdimi sahihil Bukhari mengunggulkan mendahulukan sahih Bukhari fisiha di dalam kesohihan. Nah, imam, eh, para jumhur ulama, jumhur ulama ya, atau ma'rus ulama mengunggulkan sahih Bukhari. Ini pertimbangannya lah pertimbangan masalah kesohihan, asohiyah Nah, mempertimbangkan mengunggulkan Sahih Bukhari di dalam urusan kesohihan dibandingkan Sahih Sahih Muslim. Jadi kalangan para ulama, jumhur ulama, nah mereka menyatakan secara sahih bahwa kitab Sahih Bukhari ini lebih sahih, lebih unggul dibandingkan kitab apapun, bahkan lebih unggul dibandingkan kitab Sahih Sahih Muslim di dalam permasalahan kesohihan hadis-hadis yang termaktub di dalamnya. Nah, ini. ini ketika melihat masalah kesohihan suatu hadis yang tertulis di dalam suatu kitab, maka jumhur ulama lebih mengunggulkan kitab Sahih Bukhari dibandingkan kitab Sahih yang lain, bahkan Sahih Muslim itu sendiri. Nah, kemudian dia mengatakan walam yujad. Nah, ketika tadi Al-Hafidh Ibn mengatakan bahwa inilah pernyataan jumhur ulama, mayoritas ulama, dia beliau mengatakan walam yujad dan tidak dijumpai an ahadin dari seseorang pun di kalangan para ulama apa atas rihu menyatakan secara sorry menyatakan secara jelas gamblang dihi dengan pernyataan sebaliknya maksudnya dihi ini dimi muslimin bukhori, bitak dimi sahih muslim ala sahih bukhori. nah beliau mengatakan al hafid mengatakan bahwa tidak dijumpai seorang pun di kalangan ulama yang menyatakan secara sorry. Nah ini perlu kita pahami, perlu kita garis bawahi. Penyataan secara sorry. Mungkin kalau pernyataan secara ihtimal atau pernyataan secara zohiriyah, pernyataan di kalangan para ulama ini ada. Nanti akan dibahas oleh Al-Hafidh Hajar. Tapi menyatakan secara sorry tidak ada satupun ulama yang menyatakan secara sorry pernyataan sebaliknya yaitu lebih mengunggulkan sahih Muslim dibandingkan sahih tidak ada. Nah, adapun marus ulama mereka secara sorry mengatakan secara gamblang bahwa sahih Bukhari kitab sahih Bukhari lebih unggul dibandingkan kitab sahih Muslim. Nah, sebaliknya tidak ada satupun di kalangan para ulama yang menyatakan secara sorry menyatakan sebaliknya tidak ada. Nah, ini yang dimaksud adalah pernyataan secara sorry. Adapun pernyataan secara zahiriyah atau pernyataan secara lahiriah yang disampaikan oleh para ulama atau beberapa ulama nah ini ada pernyataan mereka yang secara lahiriahnya ini seperti mengunggulkan sahih muslim dibandingkan sahih Bukhari nah makanya sini al habib Hajar hendak menyampaikan pernyataan sebagian ulama tersebut serta menjelaskan maksud dari mereka jadi al habib Hajar hendak mentakwil pernyataan yang disampaikan oleh sebagian ulama yang secara lahiriahnya ini lebih mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Nah, beliau mengatakan Nah, wa ammama dan adapun apa-apa maksudnya ucapan nukila yang dinukilkan an Abi Ali An-Naisaburi dari Abu Ali An-Naisaburi seorang muhaddis. Nah, yang mana annahu sungguhnya Abu Ali An-Naisaburi kala berkata siapa Abu Abu Ali An-Naisaburi ma tahta adi misama tidak ada di bawah langit. Nah, adimi sama ini maksudnya zohiriha ai au jirniha. Ya tidak ada di bawah langit, di bawah penye, uh, kolong langit kalau kita mungkin bahasa seperti itu. Tidak ada di bawah langit, tidak ada di bawah langit yang nampak kita lihat uh, eh, asahu lebih sahih min kitabi muslimin dibandingkan kitab muslim namun falam yusorih dan tidak menyatakan saya sorry siapa Abu An Abu Ali an Naisaburi. Nah, adapun ucapan yang dinukilkan dari Abu Ali an Naisaburi, nah beliau seorang muhadis, nah beliau mengatakan bahwa matahta tahta adi misama asahu min kitabi muslimin. Nah, tidak ada di bawah langit, tidak ada di bawah langit yang nyampak oleh kita, oleh kita semua, tidak ada yang lebih sohi dibandingkan kitab sohi muslim. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Abu Ali an Naisaburi mengatakan seperti itu. Nah, yang maksud oleh Abu Ali Naisaburi ini, nah makanya al habib Hajar hendak mentakwil, hendak menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Abu Ali an Naisaburi ini bukan pernyataan secara sorry. Jadi ketika beliau mengatakan ma ma tahta adi mustama ma tahta adi misama asahu min kitabi muslimin. Nah ini bukan pernyataan sorry mengunggulkan Sahih Bukhari di uh, mengungkap Sahih Muslim di atas atau tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Ali an nasawi ini bukan pernyataan secara sorry bahwa Sahih Muslim ini lebih unggul, kitabnya lebih baik, lebih roji, lebih sohi dibandingkan Sahih itu tidak. Karena apa yang disampaikan oleh Abu Ali an nasawi masih hanya pernyataan lahiriah saja. Pernyataan lahiriah yang memang secara dohiriahnya seperti mengungkap Sahih Muslim dibandingkan Sahih, tapi kenyataannya tidak seperti itu karena beliau tidak melakukan, tidak menyatakan secara sorry, penyataan secara gamblang mengatakan bahwa sohi muslim lebih sohi dibandingkan sohi bukhari bahwa sohi muslim lebih unggul lebih bagus lebih sohi dibandingkan kitab sohi tidak nah makanya imam al Hafidh al ibnu hajar mengatakan falam yusori nah falam yusori maka tidak menyatakan secara sorry siapa abu ali an naisaburi bikaunihi dengan Eh, keadaan atau adanya kitab Sahih Muslim itu asahu lebih sahih min Sahihil Bukhari dibandingkan Sahih Bukhari. Nah, apa yang disampaikan oleh Abu Ali Nasr ini bukan pernyataan sorry bahwa Sahih Muslim lebih sahih dibandingkan Sahih Bukhari itu tidak. Jadi hanya memang ihtimal, memang pernyataan Abu Ali Nasri mengandung ihtimal lahiriahnya seperti mengunggulkan sohi Muslim dibandingkan sohi muslim. Tapi maksudnya hakikinya tidak seperti itu. Ini yang dimaksudkan hendak disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Jadi Al-Hafidh Ibn Hajar hendak mentakwil mentakwil apa yang dinyatakan oleh secara lahiriah oleh Abu Ali An-Naisaburi yang secara lahirnya seperti mengunggulkan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih uh, seperti mengunggulkan Sahih Muslim di atas sohi boleh secara lahirnya seperti itu. Nah, makanya al hafidh Nahjah hendak mentakwil bahwa maksud dari Abu Ali An-Naisaburi tidak seperti itu. Nah, namun yang sebenarnya bagaimana? Nah, nahu karena sesungguhnya sesungguhnya pernyataan atau sesungguhnya bawasannya hanya sebagai domir sya'an sesungguhnya sejatinya in nama nafa sesungguhnya menafikan siapa Abu Ali An-Naisaburi kita bin keberadaan sebuah kitab asahhu yang lebih sahih min kitab muslimin dibandingkan kitab muslim. Nah, yang dimaksudkan oleh Abu Ali An-Naisaburi bahwa ia menyatakan adanya kitab yang lebih sahih dibandingkan sahih muslim. Nah, ida id ketika itu id demikian al manfiu yang dinafikan dari pernyataan ma tahta adi misama asahu min kitab muslim itu indama sesungguhnya huwa ia pernyataan atau yang dinafikan itu ma taktadihi sesuatu ma sesuatu taktadihi yang menghendaki hi pada ma pada sesuatu apa sih gotu af'al goh bentuk uh, af'al jadi ketika beliau mengatakan ma tahta adi misama asahu nah inilah goh af'al asahu lebih sahih nah inilah yang maksud dengan goh af'al Mata tabihi yang dikehendaki apa sigatu af'ala sigoh atau bentuk af'al tafdil min ziyadati sihatin berupa ziyadah kesohihan berupa kelebihan atau penambahan kesohihan fi kitabin di dalam sebuah kitab syaroka yang menyertai apa kitab kitab muslimin pada kitab muslim fisih hati di dalam kesohihan. Nah, yang dimaksud oleh Abu Ali An-Naisaburi adalah ia menafikan adanya sebuah kitab ketika beliau mengatakan ma tahta adi misama asahumin min kitabi muslimin. Nah, yang dimaksud oleh Abu Ali An-Naisaburi dengan sigoh asahhu min kitabi muslimin ketika beliau menafikan menafikan ma, ta, ma tahta adi misama asahhu min kitabi muslimin. Nah, yang dimaksudkan adalah beliau menafikan dengan menyatakan sigoh tafdil atau sigoh af'al as-sahu nah beliau menafikan adanya sebuah kitab yang lebih sahih dibandingkan sahih muslim nah, Itu yang beliau maksudkan jadi menyatakan bahwa beliau menafikan adanya kitab yang lebih sahih dibandingkan kitab sahih muslim nah yang mana kitab tersebut yamtazu melebihi apa kitab bitil dati dengan kelebihan uh, kelebihan uh, kesohihan lebih sohi alaihi atas kitab muslim namun nah walam yanfi dan tidak menafikan siapa Abu Ali An-Naisaburi al-musawata pada persamaan nah Abu Ali An-Naisaburi tidak menafikan adanya persamaan adanya kesamaan antara sohih muslim dengan kitab sohih yang lain jadi yang beliau nafikan adalah tidak ada kitab yang lebih sohi dibandingkan sohi muslim tapi beliau tidak menafikan adanya kesamaan kesamaan derajat di dalam kesohihan suatu kitab artinya apa secara isyarat bahwa Abu Ali An-Naisaburi menganggap bahwa mungkin saja penilaian atau kesohihan sohi muslim ini sama sebanding dengan sohi bukhori. Adapun kalau lebih sohi dari pada sohi muslim itu tidak ada. Ini menurut pernyataan pernyataan Abu Ali An-Naisaburi. Nah, inilah yang ditakwilkan atau takwilnya Al-Hafidh Ibn Hajar dari pernyataan Abu Ali An-Naisaburi ketika beliau mengatakan ma tahta abi misama asahumin kita muslimin. Artinya apa? Kembali ke pernyataan beliau sebelumnya bahwa tidak ada ulama yang mengatakan secara sorry, secara gamblang bahwa sohi muslim lebih sohi, lebih kuat, lebih afdol dibandingkan sohi bol. Itu tidak ada. Adapun pernyataan Abu Ali Nasaburi, ini masih ada ihtimal. Ihtimalnya apa? Ihtimalnya adalah Abu Ali Nasaburi menyamakan menyamakan kualitas kesohihan sohi muslim dengan sohi Bukhari. Nah ini pernyataan ihtimal dari yang disampaikan oleh Abu Ali An-Naisaburi. Nah itu. Nah itulah takwil dari al Hafid Ibn Hajar dari pernyataan Abu Ali An-Naisaburi. Nah kemudian ternyata selain Abu Ali An-Naisaburi eh, selain Abu Ali An-Naisaburi ada sebagian ulama lain yang menyatakan secara menyatakan suatu hal pernyataan yang lahiriahnya lahiriahnya seperti mengunggulkan sahih Muslim dibandingkan sahih Bukhari. Tapi mereka pun sama, tidak menyatakan secara sorry, tidak menyatakan secara gamblang, secara nas tidak, tapi menyatakan secara lahiriahnya, zohiriahnya. Yang memang kalau kita lihat dari zohiriahnya mengunggulkan sahih Muslim dibandingkan sahih Bukhari. Nah, makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar hendak sama, hendak mentakwil, menjelaskan maksud dari penyataan sebagian ulama tersebut. Nah, wakaza dan nah, seperti demikian itu, demikian itu menafikan adanya pernyataan sorih dari sebagian ulama yang mengunggulkan sahih Muslim dibandingkan sahih Bukhari ma apa-apa maksudnya pernyataan nukila yang dinukilkan an ba'dil magharibah dari sebagian ulama maghrib atau ulama maghrib ini kalau kalau maghribah ini kita bisa uh, artikan juga ulama Maroko kalau saya maghrib ini wilayah Maroko dan sekitarnya ulama-ulama Maghrib. Jadi ketika kita melihat atau membaca suatu kitab ada istilah ulama masyrik, ulama maghrib. Masyrik ini artinya adalah daerah timur. Daerah seperti Hijaz, kemudian Irak, Iran dan seterusnya. Itu ulama timur. Adapun maghrib ini adalah sebelah barat, sebelah sana. Mesir ke arah sebarat ke sana. Seperti Tunis, Maroko, uh, sorry, seperti sekarang Mauritania dan lain sebagainya. Itu adalah ulama Maghrib atau kawasan Maghrib. Nah, seperti pula yang dinyatakan yang dinukilkan dari sebagian ulama Maghrib atau ulama Maroko atau sekitarnya, ulama-ulama daerah Maghrib. Nah, mereka mengatakan bahwa annahu sesungguhnya sesungguhnya e, sebagian maghribah tersebut itu fadala mengunggulkan mengutamakan sahih muslimin Sohi Muslim ala Sahihil Bukhari atas Sahih Bukhari. Nah, ada pernyataan yang dinukilkan dari sebagian ulama Maghribah yang mengatakan atau yang menyatakan secara lahiriahnya mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari. Nah, bagaimana takwilnya? Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar hendak mentakwil pernyataan yang dinukilkan dari mereka. Padahal jika maka demikian itu mengunggulkan Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari yang dinyatakan yang nukilkan dari ulama Maghriba itu fima di dalam apa-apa yarji'u yang kembali apa ma ilah husnis siyaki pada susunan yang baik atau pada baiknya susunan. Nah, apa yang dinukilkan dari ulama Maghriba ini ketika mereka mengutarakan Sahih Muslim dibanding Sahih Bukhari ini bukan di dalam masalah kesohihan, bukan di dalam permasalahan penilaian kesohihan hadis yang termaktub di antara sohih Bukhari dan sohih tidak. Tapi penilaian mereka ketika mereka mengunggulkan sohih Muslim dibandingkan sohih Bukhari, ini kembalinya kembali ke faktor luar, bukan faktor dalam, faktor permasalahan kesohihan suatu hadis bukan. Tapi faktor luar artinya faktor permasalahan kesohihan hadis. Yaitu apa? Fima di dalam apa-apa jiu yang kembali apa ma ila husnisiyaki di dalam baiknya susunan. Yaitu di dalam permasalahan susunan kitab. Nah, baiknya susunan kitab. Keunggulan susunan kitab sohi Muslim ini lebih unggul dibandingkan sohi Bukhari. Juga datil wad'i dan bagusnya peletakan atau bagusnya penetapan peletakan hadis yang ditulis oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Juga watartibi dan urutan. Jadi di dalam urusan bagusnya peletakan dan bagusnya urutan. Nah ini, ketika mereka ulama Maghribah mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari, ini kembali ke faktor apa? Faktor di dalam penyusunan, ke penertiban, penyusunan, juga peletakan penetapan hadis, penulisan hadis, urutan hadis yang ditulis oleh Imam Muslim ini di dalam sahihnya ini lebih unggul, lebih baik dibandingkan dibandingkan apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, jadi bukan peni, bukan penilaian keunggulan di dalam kesohihan hadis bukan, tapi di dalam faktor penyusunan. Penyusunan sahih Muslim ini lebih baik dibandingkan penyusunan sahih sahih Bukhari. Nah, memang apa yang disampaikan oleh ulama Maghriba ini memang benar, memang betul. karena apa Karena memang di dalam penulisan Sahih Muslim ini lebih unggul, lebih unggul, lebih rapih dibandingkan penyusunan Sahih Bukhari. Ini permasalahan seperti Imam Muslim ketika menuliskan Sahihnya, beliau ini biasanya menulis pertama kali adalah hadis yang mujmal. Mujmal di awal bab, di awal bab, kemudian di akhir bab atau di awal kitab, Nah, kemudian di akhir bab atau akhir kitab beliau menuliskan atau menyentuhkan hadis yang mubayyan. Ketika di awalnya mujmal, di akhirnya mubayyan. Atau beliau menuliskan hadis pertama kali yang muskil. Hadis yang muskil, yang mungkin secara lahiriahnya ada kemuskilan. Di akhirnya nanti ada ada hadis atau penuliskan hadis yang musoroh, musoroh maaf musorah. Hadis yang jelas bukan yang muskil mana misalkan hadis yang musorah. kemudian di awal mungkin Imam uh, Muslim menuliskan hadis yang mansuh nanti di akhir akan beliau tuliskan hadis yang sebagai nasihnya atau beliau tuliskan hadis yang mu'an'an di hadis di akhir nanti akan beliau sebutkan hadis yang mansuh yang memang tidak mu'an'an atau di awal beliau sebutkan atau tuliskan hadis yang mubaham nanti di akhir akan beliau tuliskan hadis yang muayyan nah ini metodenya Imam Muslim. Jadi awal dengan akhir ada eh, ketersinambungan, ada susunannya susunan yang baik, susunan yang baik yang bagus. Tartibnya, penulisannya, peletakannya lebih unggul dibandingkan dibandingkan Sahih Bukhari. Adapun Sahih Bukhari, Imam Bukhari penulisannya ini sulit tidak dipahami oleh e, pembelajar awal karena memang beliau terkadang melakukan tikror pengulang-ulangan penulisan hadis, terkadang juga memang antara terjemah dengan hadis ini tidak tidak nampak ketersinambungannya atau mahal syahidnya sulit dipahami dan sebagainya. Juga terkadang beliau hanya menyantumkan hadis yang memang e, secara hilangnya tidak ada kaitan dengan terjemah bab dan sebagainya. Atau melalui melakukan tikrar pengulang-ulangan penulisan hadis, terkadang juga mungkin mahal syahidnya juga sangat jauh tampaknya atau uh, tarjamah babnya sebenarnya ringkas tapi beliau santukan hadis secara lengkap yang memang ini perlu ada ketelitian untuk mengetahui mahal syahidnya dan sebagainya. Intinya adalah kulihal tartibnya atau penyusunannya Sahih Muslim lebih unggul dibandingkan tartibnya atau penyusunannya Sahih Sahih Bukhari. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh ulama Maghribah. Nah, makanya apa yang diungkapkan oleh ulama Maghribah ketika mereka mengunggulkan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari ini kembali ke permasalahan penertiban keteraturan, susunan, peletakan hadis yang memang sohi Muslim lebih unggul dibandingkan sohi Bukhari. Adapun masalah kesohihan tidak, karena masalah kesohihan eh, sohi bori lebih sohi dibandingkan sohi Muslim. Nah, walam yufsih dan tidak menyatakan secara sohi siapa ahadun seseorang pun minhum dari mereka ulama maghribah juga ulama-ulama yang lain selain ulama maghribah bi anna dalika semuanya demikian itu pengunggulan itu rojiun kembali ilal asohiyah pada kesohihan. Nah, tidak ada satupun ulama dari kalangan ulama maghribah atau ulama lainnya yang menyatakan secara sori mengunggulkan sohi buho, sohi muslim dibandingkan sohi buhori di permasalahan kesohian tidak ada. Tidak ada yang menyatakan secara sori seperti itu. Walau afsahu, nah ini, seandainya Walau afsahu dan seandainya ada di kalangan mereka yang menyatakan secara sorry bihi dengan pernyataan pernyataan bahwa sohi muslim lebih unggul, lebih sohi dibandingkan sohi Bukhari, jadi lebih mengunggulkan di dalam kesohihan, laroddahu maka akan menolak kepada laroddahu akan menolak hu pada pernyataan alaihim atas mereka, mereka ulama yang mengatakan demikian, apa syahidul wujudi realita fakta nah kalau ada seandainya ada yang mengatakan secara sorry bahwa Sohi Bukhari, Sohi Muslim lebih unggul dalam kesohihan dibandingkan Sohi Bukhari, maka pernyataan tersebut tertolak. Kenapa? Karena memang realitanya seperti tidak seperti itu. Realitanya bahwa Sohi Bukhari ini lebih Sohi dibandingkan Sohi Muslim. Nah ini. Jadi apa yang mereka nyatakan akan tertolak dengan realita yang ada, dengan realita fakta yang ada. Nah itu. Apa sifatu maka ada pun sifat, sifat-sifat kesohihan para perawi alat yang taduru beredar alaiha atas sifat apa sihatu kesohihan ini maksudnya sifat ini minal adalah watama tamamid dobat seperti itisol ada musyudud dan sebagainya jadi sifat-sifat yang terkandung di dalam hadis yang sohi sifat-sifat yang terkandung di dalam suatu hadis yang sohi berupa adalah berupa dobet tamamun dobet berupa ittisalus sanad berupa tidak adanya syad tidak adanya ilah nah itu fi, fi kita di Bukhari di dalam kitab Bukhari nah sifat-sifat yang terkandung di dalam hadis sohi yang ada di kitab Bukhari itu atam lebih sempurna minha daripada sifat sifat sifat yang tadi berupa adalah tamamud dobat itisal sanad dan sebagainya itu di dalam Sahih Bukhari itu lebih sempurna minha dibandingkan sifat-sifat fi kitab muslimin di dalam kitab muslim wa asadu dan lebih nampak benarnya nah sifat-sifat kesohihan hadis yang ada di kitab Bukhari, di kitab Sahih Bukhari ini lebih sempurna, lebih nampak benarnya dibandingkan sifat-sifat kesohihan yang ada di kitab Sahih Muslim. Nah, di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar hendak menjelaskan, hendak memulai bukti fakta bahwa Sahih Bukhari ini lebih unggul di dalam kesohihan dibandingkan Sahih Muslim. Karena memang sifat-sifat yang terkandung di dalam sifat-sifat kesohihan hadis yang terkandung dalam Sahih Bukhari memang lebih sempurna, lebih unggul dibandingkan dibandingkan Sahih Muslim. Nah juga tuhu dan syaratnya Imam Bukhari. Nah ketika beliau mengatakan tuhu dan syaratnya Imam Bukhari ini maksudnya syarat syarat yang berdasarkan penelitian para ulama. Kenapa? Karena syaratnya Imam Bukhari begitu pula syaratnya Imam Muslim ini Keduanya Imam Bukhari Muslim tidak menyatakan secara sorry, secara nas bahwa syarat mereka di dalam kedua kitabnya adalah demikian dan tidak. Karena keduanya tidak pernah menyatakan secara nas. Maka dari itu para ulama ketika mengatakan syartul Bukhari wa Muslim ini maksudnya syarat berdasarkan penelitian mereka, berdasarkan tatabu istiqro terhadap ketika mereka menelaah kitab keduanya. Nah ini maksudnya ketika mengatakan syartul Bukhari Muslim. Wa syartuhu dan adapun syaratnya Bukhari ketika para ulama meneliti Sahih Bukhari fiha di dalam kesohihan dalam penilaian kesohihan suatu hadis itu akwa lebih kuat wa syaddu dan lebih ketat. Nah, syaratnya Imam Bukhari di dalam penilaian hadis sahih ini lebih kuat, lebih ketat dibandingkan syaratnya syaratnya Imam Muslim. Nah, sebagai contoh, nah ada berapa hal yang jadi pertimbangan keunggulan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim di dalam masa e, permasalahan kesahihan. Ada tiga hal yang jadi tolak ukur kenapa para ulama lebih mengunggulkan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim di dalam masalah kesahihan. Sebagaimana yang akan disampaikan oleh Al Hafidh Ibn Hajar. Yang pertama, wa amaru jahanu muda adapun Keunggulannya Sahih Bukhari min haitsu ittisali dari segi ketersambungan, maksudnya ittisal sanad, ketersambungan sanad. Nah, kalau dilihat dari ketersambungan sanad, maka Sahih Bukhari lebih unggul. Dilihat dari mana? Yaitu felishtiratihi. Maka karena syaratnya Bukhari atau maka pada syaratnya Bukhari atau maka karena syaratnya Bukhari ayyakuna bahwa ada apa rawi seorang perawi qad sabata sungguh telah tetap lahu bagi rawi apa di uman bertemunya seseorang maksudnya gurunya rawa yang meriwayatkan siapa perawi anhu dari man maksudnya gurunya walau marwatan walaupun satu kali nah Kenapa Sahih Bukhari lebih unggul di dalam masalah ittisal sana? Ternyata syaratnya Imam Bukhari yaitu beliau menerima hadis dengan mensyaratkan syartul liqa yaitu syarat bertemu antara rawi dengan gurunya walaupun hanya satu kali saja. Nah, ini adalah syaratnya syarat Imam Bukhari atau yang dikenal dengan syartul liqa. Jadi Imam Bukhari mensyaratkan syartul liqa. Ini maksudnya apa? Maksudnya syartul liqa ini adalah minimal harus ada bukti bahwa seorang perawi ini pernah bertemu walaupun hanya satu kali dengan gurunya. Nah, ini. Artinya apa? Artinya ketika ada hadis yang lain, baik itu hadis mu'an, anda dan sebagainya, e, yang diriwayatkan oleh perawi ini dari gurunya, karena sudah ada bukti bahwa ia pernah bertemu gurunya, maka semua riwayat yang ia riwayatkan dari gurunya, walaupun memang tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai semua riwayat tersebut, maka dianggap itisol Kenapa? Karena sudah ada bukti bahwa ia pernah bertemu walaupun sekali dengan gurunya. Nah, inilah maksud dari syartul liqa yang disyaratkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika sudah ada bukti bahwa ia pernah bertemu walaupun sekali dengan gurunya, maka semua periwayatan yang lainnya pun maka dianggap riwayat tersebut adalah ittisol, menerima secara langsung dari gurunya bila wasitok dengan tanpa perantara. Karena sudah ada bukti ia pernah bertemu dengan gurunya walaupun hanya satu kali. Inilah yang dimaksud dengan syaratul liqa. Nah, sedangkan imam muslim buat tafa dan mencukupkan diri siapa muslimun imam muslim bimutlakil muasoroh dengan keitlakan muasoroh atau sejaman. Nah, sedangkan imam muslim mencukupkan dengan syaratnya yaitu syaratul muasoroh dengan syarat muasoroh saja. Syarat hanya sejaman saja di e, eh, syarat jamak ini maksudnya apa? Syaratul muasarah adalah imkanul liko. Syaratul muasarah wa imkanul liko. Jadi syarat sezaman yang mana ketika ada seorang perawi dengan gurunya hidup sezaman, maka ada kemungkinan bertemu dengan gurunya. Walaupun tidak harus ada bukti harus bertemu dengan gurunya secara langsung. Nah inilah perbedaan antara syaratnya Bukhari dan Muslim. Kalau syarat Bukhari syaratul liko, kalau syarat Muslim adalah syaratul muasyarah wa imkanul liqa. Jadi syarat sejaman dan ada kemungkinan bertemu. Nah ini. Karena hidup sejaman, pasti ada kemungkinan pernah bertemu. Nah, kalau saat boleh enggak, dia harus mutlak, e, harus mutlak, harus mutlak pernah bertemu walaupun hanya satu kali. Nah, karena ketika kita melihat dua syarat di antara dua imam ini, ternyata kita bisa menilainya bahwa memang syaratnya Imam Bukhari lebih kuat, lebih ketat dibandingkan syaratnya syaratnya Imam Muslim. Nah ini, jadi kalau saat ini Muslim ini ia hanya masyarakat pernah sejaman. Sejaman artinya apa? Karena sejaman kemungkinan pernah bertemu. Jadi ada husnudon, persangkaan baik bahwa perawi ini pernah bertemu walaupun tidak ada keterangan secara jelas, secara gamblang bahwa tidak ada bukti jelas bahwa perawi ini pernah bertemu langsung dengan gurunya. Nah ini, jadi syartul muasal ini lebih lebih ringan dibandingkan syartul liqo. Nah inilah perbedaan antara syarat dua imam, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, karena itulah maka Sahih Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim. Nah, ketika ternyata Imam Muslim hanya mencukupkan saja dengan syatul muasal, Nah, beliau mengkritik mengkritik ulama yang mensyaratkan syatul liqo. Nah, termasuk beliau mengkritiknya di dalam mukaddimah Sahih Muslim. Beliau menyatakan bahkan beliau menyatakan dengan pedas mengkritik dan pedas ulama yang mensyaratkan dengan syaratul niko. Nah, di sini al hafidh Hajar e, menyatakan hendak menjelaskan apa yang dikritik oleh Imam Muslim kepada ulama yang mensyaratkan syaratul niko. Wa zama dan melazimkan. Nah, ketika Imam Muslim mensyaratkan syaratul mu'asarah yang mengkritik ulama yang mensyaratkan syaratul niko langsung diantaranya adalah Imam Bukhari. Wa alzama dan melazimkan siapa Imam Muslim al Bukhari ya pada Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari mensyaratkan syartul liqa, tidak syartul muasaroh. Akhirnya Imam Muslim mengkritik. Mengkritik bahwa pernyataan Imam Bukhari ini yang mensyaratkan syartul liqa melazimkan berkonsekuensi ber, berkonsekuensi sesungguhnya Imam Bukhari itu yahtaju berhujjah atau butuh ila alla ila pada alla yakbala bahwa tidak menerima siapa Imam Bukhari al mu'an'anata pada hadis mu'an'anah aslan secara asal. Nah, ketika tadi Imam Muslim mensyaratkan syartul mu'asarah dan beliau mengkritik ulama yang mensyaratkan syartul liqah, di antaranya Imam Bukhari. Ketika ada ulama yang mensyaratkan satu liko di antaranya Imam Bukhari, maka itu sama saja berkonsekuensi bahwa Imam Bukhari dan ulama-ulama yang mensyaratkan satu liko berkonsekuensi mereka mengharuskan mereka tidak menerima hadis ana secara mutlak. Berkonsekuensi mereka menolak hadis ana secara mutlak secara asal dari kaidah mereka atau manhaj mereka, mereka menolak hadis mu'an'anan secara mutlak. Nah, inilah kritikan yang dilaz, yang dilontarkan oleh Imam Muslim kepada uh, Imam Bukhari dan ulama-ulama yang mensyaratkan syatul liqa. Nah, di sini perlu ada catatan khusus ketika Imam Al-Hafidz Ibnu mengatakan wa al-zamal Bukhari ya, Imam Muslim melazimkan Imam Bukhari ini perlu ada catatan khusus. Maksudnya bagaimana? Karena memang aslinya di dalam dimah Sahih Muslim, Imam Bu, Imam Muslim tidak menyatakan secara sorry siapa ulama yang, yang beliau maksudkan, siapa ulama yang beliau kritik tidak. Jadi beliau hanya menyatakan menyantumkan secara mubaham, tidak menyatakan secara sorry siapa namanya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kritik oleh Imam Muslim ini adalah Imam Ali Ibnul Madini, bukan Imam bukan Imam Bukhari. Namun di sini Al-Hafidz Hajar seperti cenderung bahwa yang dimaksudkan Imam Muslim ini adalah Imam Bukhari. Ketika beliau mengkritik di dalam mukaddimahnya ini mengkritik Imam Bukhari. Nah, jadi Imam al habib Hajar seperti ada kecenderungan bahwa yang dimaksud yang dikritik oleh Imam Muslim ini adalah Imam Bukhari. Padahal kebanyakan ulama mereka menganggap bahwa yang dikritik ini bukan Imam Bukhari tapi Imam Ali Al-Madini. Nah, ini. Imam Ali Ibnu Madini. Nah, kemudian nah itulah kritik yang disampaikan oleh Imam Muslim bahwa syartul liqa ini seperti Imam Bukhari dan ulama-ulama yang semisalnya berarti melazimkan bahwa mereka menolak hadis mu'an ana secara mutlak. Kenapa? Karena hadis mu'an ana ini adalah sebuah hadis yang mana perawinya menyampaikan hadisnya dengan sigoan an. An bulan, an syekh pulan, an syekh pulan. Nah, sedangkan syartul liqa ini mensyaratkan harus adanya bertemu langsung sama. Artinya apa? Hadasana akhbarona. Nah, kalau ada yang mensyaratkan syaratul liko, berarti sama saja menolak semua hadis mu'an'anah. Ini kritikan yang disampaikan oleh Imam Muslim. Jadi beliau melazimkan, melazimkan sebuah madhab bahwa itu adalah madhab sifulan. Nah, itulah kritikannya Imam Muslim. Nah, dijawab, dijawab oleh Al-Hafidh Hajar. Wama dan apa-apa Al Zamahu yang melazimkan siapa Imam Muslim pada Imam Bukhari bihi dengan Eh, kritikan dengan kelaziman itu laisa bilazimin laisa tidak ada apa kritik bilazimin lazim apa yang dilazimkan konsekuensi yang disampaikan oleh Imam Muslim kepada Imam Bukhari itu tidak lazim tidak harus demikian bahwa mensyaratkan syartul niko artinya sama saja menolak hadis mu'an anas al itu tidak Kenapa? Karena li'anna rawi, karena semuanya rawi, ila sabata ketika telah tetap lahu bagi rawi apa al-liqa'u bertemu marotan walaupun satu kali, fala yajri maka tidak terjadi, tidak terjadi fi riwayatihi di dalam riwayatnya rawi apa ihtimalu kemungkinan Allah yakuna bahwa tidak ada qad sami'a sungguh telah mendengar siapa rawi minhu dari gurunya. Nah, apa yang dilazimkan, konsekuensikan oleh Imam Muslim terhadap syatul liko bahwa ia menolak hadis anak ini tidak lazim, tidak mesti demikian. Kenapa? Karena kenyataannya seorang perawi ketika sudah tetap ada pernah bertemu walaupun sekali dengan gurunya, maka tidak mungkin ada ihtimal kemungkinan bahwa seorang murid ini atau si ini, perawi ini tidak pernah mendengar langsung dari gurunya ketika ada ada penjelasan bahwa seorang perawi pernah bertemu langsung dengan gurunya walaupun yang satu kali maka tidak mungkin ada kemungkinan atau tidak ada ihtimal tidak mungkin ada ihtimal tidak mungkin adanya suatu kemungkinan bahwa perawi ini tidak pernah mendengar langsung dari gurunya tidak mungkin kenapa karena dia sudah pernah bertemu langsung dengan gurunya bagaimana mungkin kita menilai bahwa hadis ini tidak pernah didengar langsung oleh muridnya dari gurunya. Nah ini, jadi apa yang dilazimkan oleh Imam Muslim ini tertolak. Apa yang beliau konsekuensikan terhadap syartul liko menolak hadis mu'an anas mutlak ini tertolak. Kenapa? Karena ketika sudah ada penjelasan bahwa seorang perawi pernah bertemu langsung dengan gurunya walaupun satu kali, maka tidak ada ihtimal tidak ada kemungkinan bahwa si murid ini tidak pernah mendengar langsung dari gurunya. Karena sudah ada pernah bertemu, insya Allah bahwa kuat kuat dugaan bahwa semua periwayatannya ini pen, adalah benar-benar mendengar langsung dari gurunya. Nah ini, inilah yang dimaksudkan oleh Syartul Liko. Jawaban al hafid Ibn Hajar terhadap e, konsekuensi atau ilzam dari Imam Muslim terhadap Imam Bukhari. Juga Selain itu, lian nahu karena sungguhnya sejatinya yalzamu berkonsekuensi min yanihi dari terjadinya kemungkinan yang disampaikan oleh Imam Muslim bahwa eh, bahwa ketika eh, satu liko berarti melazimkan menolak hadis mu'an'anah yang menyatakan bahwa adanya satu liko ini berarti sama saja menolak hadis mu'an'anah nah ini tertolak di anahu karena sungguhnya sejatinya yalzamu berkonsekuensi min jariyanihi dari terjadinya kemungkinan nah seandainya kemungkinan bahwa seseorang perawi yang pernah bertemu langsung dengan gurunya walaupun satu kali ini ada kemungkinan ia tidak mendengar hadisnya tidak pernah mendengar hadis langsung dari gurunya seandainya kemungkinan tersebut memang kita asumsikan memang itu terjadi nah Hal itu berkonsekuensi ayakuna bahwa ada seorang perawi, bahwa ada siapa perawi itu mudalisan seorang mudalis. Mudalisnya adalah perawi yang satu zaman dengan gurunya dan juga pernah bertemu langsung dengan gurunya, tapi menyampaikan hadis yang tidak pernah didengar langsung dari gurunya. Inilah apa yang dimaksud dengan seorang perawi mudalis. Nah, Seandainya, jadi sekarang Imam Al-Hafidh Ibn Hajar hendak melakukan tanazul. Seandainya ihtimal kemungkinan bahwa seorang perawi yang pernah bertemu langsung dengan gurunya tersebut tidak mendengar langsung dari gurunya sebuah hadis atau beberapa hadis, ini berkonsekuensi ketika menyatakan ihtimal ini kemungkinannya ada, ini berkonsekuensi menuduh bahwa si perawi ini adalah seorang yang mudalis Kenapa? karena dia pernah bertemu langsung dengan gurunya dia sejaman dengan gurunya pernah ada keterangan bahwa ia pernah bertemu langsung dengan gurunya kemudian ia dituduh bahwa ia tidak pernah mendengar langsung sebuah hadis atau beberapa hadis dari gurunya ini sama saja menuduh bahwa seorang perawi ini adalah seorang perawi yang mudalis karena apa? Karena seorang mudalis ini eh, sejatinya ia adalah perawi yang sejaman dengan gurunya, bertemu langsung gurunya, tapi menyampaikan hadis kepada muridnya, sebuah hadis yang tidak pernah didengar dari gurunya. Ini seorang perawi yang mudalis. Nah, kalau ihtimal yang dilazimkan ini memang jadi kenyataan, kita asumsikan menjadi kenyataan, ini sama saja menuduh perawi yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dalam sohinya, yaitu satu Liko, artinya adalah semua perawinya adalah hadis yang hadis yang mudalis. Kenapa? Karena ia ada sejaman dengan gurunya, pernah bertemu langsung dengan gurunya, kemudian kita anggap ihtimal bahwa ia tidak mendengar langsung dari gurunya. Itu sama saja menganggap melazimkan bahwa perawi itu adalah perawi yang mudalis. Nah, ini kalau hasya, jauh sekali apa yang disampaikan atau apa yang jadi ihtimal kemungkinan yang disampaikan tersebut. Nah, ini wal mas'alatu dan adapun masalah yang diperbahas yang dibincangkan oleh al habib Nahajar itu perdebatan antara syaratnya Imam Muslim dengan syaratnya Imam Bukhari satu liko dengan satu mu'asaroh satu dengan satu liko itu mafrudotun diasumsikan figuril mudalisi di dalam selain perawi yang mudalis nah apa yang dibahas oleh kita dari tadi yang dibahas oleh al habib Nahajar ketika membahas syaratul liko, syaratul mu'asaroh terhadap hadis mu'anana ini kasusnya adalah bukan untuk perawi yang mudalis jadi ketika ada hadis yang mu'an'ana, kemudian kalau kita menggunakan syarat syaratul likoknya Imam Bukhari, kemudian menggunakan syaratul mu'asarahnya Imam Muslim, ini yang dibahas ini bukan mengenai perawi yang modalis. Karena kalau perawi yang modalis jelas tertolak. Semua ulama sepakat kalau ada hadis yang mu'an'ana, diriwayatkan oleh hadis yang orang seorang perawi yang modalis, semua ulama sepakat menolak hadis tersebut. Nah, yang kita bahas, permasalahan yang dibahas itu adalah permasalahan syatul liko, syatul mu'asaroh terhadap hadis mu'an'anah untuk perawi yang bukan modalis. Nah, ini. Ini yang perlu kita perlu kita perhatikan. Kalau modalis jelas semua ulama sepakat menolak hadis riwayat modalis apabila sigohnya dengan sigoh mu'an'anah. Baik itu menggunakan apa kita berpijak dengan syaratnya Imam Muslim atau syarat Imam Bukhari semua ulama sepakat Imam Bukhari Muslim sepakat dan ulama sepakat untuk perawi yang modalis apabila menggunakan sigoh mu'an'ana ini tertolak nah ada pun yang dibahas yaitu hadis mu'an'anah yang kita bahas jadi ketika melihatkan an, fulan, an, syekh, fulan sebagainya nah ini perdebatannya adalah mengenai satu nikah satu muasara untuk perawi yang bukan perawi yang modalis Tadi kan kritik Imam Muslim adalah mengkritik satu liko. Kalau ada hadis ana, berarti ini berkonsekuensi Imam Bukhari menolak semua hadis mu'an'anah. Nah, ini dijawab bahwa tidak demikian, tidak berkonsekuensi demikian sebagainya. Ini kasusnya adalah kita membahas untuk permasalahan bukan hadis yang mudalis. Nah, kalau sohim, kalau untuk satu masalah jelas Imam Muslim ketika melihatkan hadis yang ana Nah, ini nggak ada masalah karena beliau adalah syatul mu'asarah wa imkanul liko. Nah, yang beliau permasalahkan adalah kalau ada syatul liko seperti Imam Bukhari imam lainnya, Imam Ali bin madinah sebagainya. Nah, ini berarti konsekuensinya menolak semua hadis semua anak Nah, ini jawab oleh Al-Hafidz Hajar bahwa konsekuensi seperti itu tidak tidak lazim, tidak melazimkan seperti itu. Bahwa walaupun mu'ananah kalau memang ada keterangan di hadis yang lain bahwa ia pernah liko benar bertemu dengan gurunya langsung, maka semua hadis yang lain termasuk hadis yang mu'an-anah ini dapat diterima. Dengan catatan pembahasan kita ini bukan perawi yang modalis. Kalau modalis, semua ulama sepakat menolak hadis mu'an-anah dari perawi yang modalis. Nah itu untuk uh, keunggulan dari segi ittisal solusana. Sekarang yang kedua, wa amaru jahanuhu maka adapun keunggulan Imam Bukhari, maaf ke, keunggulan Sahih Bukhari min haitsul adalati dari pertimbangan adalah wadhafti dan dobat kejelian nah, sekarang pertimbangannya adalah keunggulan sahih Bukhari dinilai dari segi adalah dan dobat segi adalah perawi dan segi dobat kejelian perawi ternyata sahih Bukhari pun lebih unggul dibandingkan sahih Muslim itu kenapa karena falian narijal maka sesungguhnya rijal perawi hadis yang ada uh, di Sahih Bukhari an narijal maka sungguhnya rijal alladhi yang tukul lima diperbincangkan Yang dijarh Yang diperbincangkan fihi di kalangan mereka min rijali muslimin Di dalam atau dari rijalnya imam muslim Di dalam sohinya Oh ini rijalnya maka kembalinya bukan ke sohibun tapi sohih muslim anna rijal maka sungguhnya rijal para perawi alladhi yang tukul lima diperbincangkan di jarh fihim di kalangan mereka rupanya min rijali muslimin di kalangan rijal atau perawinya imam muslim itu aksaru lebih banyak ada dan jumlahnya minar rijali dibandingkan rijal para perawi alladhi yang Dukul lima diperbincangkan pihim di kalangan mereka min rijal Bukhari dibandingkan rijalnya Imam Bukhari. Nah, alasan kenapa Sohibo lebih unggul adalah karena rijalnya Imam Muslim di dalam sohinya ini lebih banyak jumlahnya yang dikritik dibandingkan rijalnya Imam Bukhari di dalam sohinya. Ketika kita melihat dalam segi adalah dan lobat ternyata rijalnya Imam Muslim, rijalnya sohi Muslim, para perawi yang Imam Muslim, para perawi yang termaktub dalam sohi Muslim ini lebih banyak diperbincangkan oleh para ulama dalam segi jarahnya kedua kedoifannya, ada yang dua doif terhadap perawi tersebut dibandingkan rijalnya Sohi Bukhari. Inilah alasan kenapa Sohi Bukhari lebih unggul dibandingkan Sohi Muslim. Nah, ternyata setelah dilihat tata bu diteliti oleh para ulama, ternyata kalau kita lihat di sini ada penjelasan sebagaimana diterangkan oleh uh, beliau mengatakan bahwa rijal Imam Bukhari yang menyendiri yang tafarud artinya rijal Bukhari yang memang tidak diriwatkan oleh Imam Muslim, jadi hanya diriwatkan oleh Imam Bukhari saja, itu jumlahnya ada 435 rijal atau perawi. Nah, yang diperbincangkan, yang dituduh, yang dikritik, dianggap doai oleh sebagian ulama nukot hadis, ini jumlahnya ada 80. Jadi dari 300, 435 rijal yang tafarud Imam Bukhari tidak disertai oleh Imam Muslim, ini adalah jumlahnya 435 dan yang dikritik adalah ada 80. Sedangkan rijalnya Imam Muslim yang tafarud, Imam Muslim meriwatkan hanya sendiri tanpa disertai Imam Bukhari, ini jumlahnya 620. Adapun yang dikritik ini ada sampai 160. Dikritik dianggap doib, dikritik dijarh oleh sebagian nukot hadis. Artinya apa? Perbandingannya ini 435 rijal, kemudian 80 yang dikritik untuk Imam Bukhari, untuk Sahih Bukhari, sedangkan Sahih Muslim 620 rijal, sedangkan yang kritik adalah 160. Artinya apa? Jumlahnya memang lebih banyak. Rijalnya Sahih Muslim lebih banyak yang dikritik di jarh dalam segi dobat dan adalahnya dibandingkan rijalnya Sahih Bukhari. Artinya apa? Ini menunjukkan keunggulan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pertimbangannya ma'a disertai anal Bukhari ya sungguhnya Imam Bukhari lam yuksir tidak memperbanyak siapa Imam Bukhari min ikhraji hadisihim dari mengeluarkan atau meriwayatkan hadis mereka yaitu mereka rijal yang dikritik. Nah, ketika tadi rijal Bukhari yang dikritik adalah 80, ternyata Imam Bukhari dalam soalnya ini tidak banyak meriwayatkan hadis dari rijal yang dikritik ketika jalan ketika 80 Imam Bukhari dalam kitabnya tidak banyak meriwayatkan dari jalur perawi yang dikritik tersebut tidak hanya sedikit saja ketika mungkin meriwayatkan hadisnya hanya satu dua saja nah, tidak banyak tidak banyak meriwayatkan dari mereka berbeda dengan memang muslim bal bahkan golibuhum kebanyakan mereka mereka rijalnya e, Imam Bukhari di dalam sohinya itu min syuyuhihi termasuk gurunya Imam Bukhari. Bahkan kebanyakan mereka rijal yang dikritik yang ada di Sahih Bukhari kebanyakan adalah gurunya Imam Bukhari. Maksudnya apa? Maksudnya ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari lebih tahu keadaan gurunya dibandingkan nukod-nukod yang lain. Ketika nukod para pengkritik hadis mengkritik bahwa sebagian rijal itu jumlahnya 80 rijal ini dianggap doib. Nah ini tertolak. Kenapa? Karena Imam Bukhari ini mengatakan menuliskan di dalam kitabnya rijal-rijal tersebut. Kenapa? Karena ini adalah gurunya langsung. Apa yang dikritik oleh mereka ini ternyata ini adalah gurunya langsung Imam Bukhari. Nah, namanya seorang murid tentu lebih tahu keadaan gurunya dibandingkan orang lain. Ketika ada ulama yang mengkritik, maka yang lebih tahu keadaan gurunya adalah muridnya sendiri. Nah, kebanyakan Rijal yang diteliti ini adalah kebanyakan adalah gurunya langsung Imam Bukhari. Tentu Imam Bukhari lebih tahu keadaan gurunya dibandingkan para pekritik hadis yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Sahih Bukhari ini lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim. Nah, kemudian yang mana min suyukhihi dari guru-gurunya Imam Bukhari alladhi yang akhoda mengambil langsung siapa Imam Bukhari anhum dari mereka wa rosa dan belajar siapa atau memuarosah mempelajari siapa Imam Bukhari hadis sahum atau melihatkan siapa Imam Bukhari hadis sahum pada hadis mereka bikhila dengan langsung jadi mengambil langsung berinteraksi langsung meriwatkan langsung mempelajari langsung hadis dari gurunya langsung fi muslim berbeda dengan imam muslim fil amr ini di dalam dua hal tersebut yaitu dalam bahama adalah tentang jumlah yang dikritik jumlahnya ada 160 rijal. Yang kedua, ternyata Imam Muslim ini banyak meriwayatkan hadis dari rijal yang dipermasalahkan oleh para nukot hadis. Kalau Imam Bukhari tidak, rijalnya sedikit yang dikritik, juga Imam Bukhari tidak banyak meriwayatkan dari rijal yang dikritik tersebut. Terlebih lagi tambah kebanyakan adalah gurunya langsung Imam Bukhari. Tentu Imam Bukhari lebih tahu keadaan gurunya dibandingkan para nukot yang lain. Nah kalau Muslim tidak, kebanyakan pertama pertama hal pertama yaitu Imam Muslim Rijal Imam Muslim banyak yang dikritik lebih banyak jumlah yang dibandingkan Rijalnya Sahih Bukhari yang kedua Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis dari Rijal yang dikritik tersebut inilah yang menyebabkan bahwa Sahih Bukhari lebih umum dibandingkan Sahih Sahih Muslim nah yang ketiga yang terakhir wa amaru jahanuhu maka adapun keunggulan Sahih Bukhari min haitsu ada musyudud dari pertimbangan tidak adanya syad wal ilali dan i, uh, dan ilal nah ilah atau cacat ilal ini bisa cara bacanya dengan menfatahkan hamzah a'lal atau ilal kalau a'lal ini jamak dari ilal ilal jamak dari ilah jadi jamul jam'i nah a'lal jamak dari ilal ilal jamak dari ilah atau bisa juga dengan mengkasrohkan hamzah ilal yaitu masdar dari a'alla yaitu mengiklalkan. Nah, adapun keunggulan Sahih Bukhari dari segi ketiadaan syad dan ketiadaan ilah atau ilal. Nah, valian nama, nah ini pertimbangannya valian nama maka sungguhnya apa-apa untuk kido. Ma nah, ini maksudnya hadis untuk kido yang dikritik apa ma maksudnya hadis al Bukhari atas Bukhari Rupanya minal ahadisi dari beberapa hadis itu lu lebih sedikit apanya ada dan jumlahnya mimma dari apa-apa untuk kido yang dikritik ada muslimin atas imam muslim. Nah, penisbaan eh, pertimbangan kenapa Sahih Bukhari lebih unggul adalah karena hadis hadis yang ada di Sahih Bukhari ini jumlahnya lebih sedikit yang dikritik dibandingkan hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim di jumlah persentasenya hadis yang kritik oleh para nukot hadis yang termaktub di Sahih Bukhari jumlahnya lebih sedikit dibandingkan hadis-hadis yang ada di Sahih Muslim. Nah ini malah penjelasan para sebagian ulama bahwa untuk hadis yang dikritik oleh para nukot hadis yang ada di Hain ini jumlahnya ada 210 di antaranya dikritik oleh Imam Ad-Darqutni jumlahnya kurang lebih ada 200, 210 hadis Sedangkan Imam Bukhari yang khusus hadis yang ada di Sahih Bukhari yang khusus dikritik oleh uh, sebagian ulama ini jumlahnya kurang dari 80 hadis. Nah, kemudian di antara 210 hadis tersebut ada 32 hadis yang sama-sama dikritik. Jadi jumlahnya 210. Untuk khusus Sahih Bukhari ada 80 kurang lebih. Kemudian yang disertai bersama-sama antara Imam Bukhari Muslim yang sama-sama meriwayatkan hadis hadis tersebut itu jumlahnya 32. Nah, sisanya ini adalah hadis yang dikritik, hadis yang khusus diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim di dalam sahihnya yang dikritik oleh para ulama. Nah, untuk jumlah hadis yang kritik khusus untuk Sahih Bukhari saja jumlahnya hanya 80. Dari 200 dari sekian hadis, jumlahnya hanya 80 hadis saja. Nah, dari 80 32 hadis yang memang sama-sama Imam Muslim sama-sama meriwayatkannya dan memang itu dikritik oleh ulama. Nah, dari sisanya itu adalah hadis-hadis yang khusus diriwayatkan Imam Muslim dan dikritik oleh ulama. Jadi jumlahnya lebih banyak dibandingkan hadis yang ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang kritik hadisnya jumlahnya sedikit saja. Nah, sekitar 80 ya, kurang 80. Adapun Sahih Muslim ini jumlahnya lebih banyak. Lebih banyak, lebih dari 100. Nah, makanya inilah yang menyebabkan Sohi Bukhari lebih unggul dibandingkan Sohi Muslim. Inilah tiga hal yang menjadi faktor alasan kenapa Sohi Bukhari lebih unggul dibandingkan Sohi Muslim. Dari segi ittisal sanad, dari segi dobat adalahnya rawi, juga dari segi ada musyad dan ada mul ilal. Nah ini tiga hal ini. Kemudian terakhir wa hada adapun ini kil ulama disertai kesepakatan ulama' ala annal Bukhariya bahwa sesungguhnya atas sesungguhnya Imam Bukhari karena ada ada siapa Imam Bukhari itu ajalla lebih agung lebih unggul min muslimin di dalam dibandingkan Imam Muslim fil ulumi di dalam beberapa ilmu dalam beberapa ilmu Imam Bukhari disepakati oleh para ulama bahwa Imam Bukhari ini lebih unggul lebih agung dibandingkan Imam Muslim di dalam di dalam keahlian ilmu secara umum seperti itu juga secara khusus wa'arafa dan lebih mengetahui ini kalau ulum ini maksudnya ilmu-ilmu umum ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya Imam Bukhari lebih agung lebih unggul dibandingkan Imam Muslim nah secara khusus juga wa'arafa dan lebih mengetahui bisina'atil hadisi dengan pekerjaan hadis dengan fan ilmu hadis minhu dibandingkan Imam Muslim nah secara khusus juga Imam Bukhari lebih unggul dalam sina'iyah ilmu hadis. Di dalam fad ilmu hadis, Imam Bukhari lebih unggul dibandingkan Imam Muslim. Juga wa anna musliman dan semuanya memuslim itu tilmiduhu muridnya Imam Bukhari wa kharijuhu dan alumnus alumnusnya Imam Bukhari. Maksudnya apa? Kharij ini adalah e, orang yang pernah diajari, orang yang pernah diajari oleh gurunya juhu orang yang pernah diajari oleh Imam Imam Bukhari. Kan kalau kita bahasakan dengan bahasa terjemah lugawiyah. Jadi khori ini kharaja arrojulu ashabahu ai allamahum. Jadi orang yang pernah diajari, orang yang pernah disampaikan ilmu namanya khori. Kalau kita bahasa mudahkan terjemahkan alumnus, yaitu alumnusnya Imam Bukhari atau alumnusnya orang yang pernah berguru dengan Imam Bukhari. Nah ini Imam Muslim. Juga walam yazal dan tidak henti-hentinya siapa Imam Muslim walaupun sudah jadi imam, sudah jadi muhaddis besar, Imam Muslim tidak henti-hentinya ya yastafidu beristifadah mengambil ilmu minhu dari Imam Bukhari wayat tabi'u dan mengikuti asarohu pada jejaknya Imam Bukhari juga tetap istifadah dari Imam Bukhari, mengikuti pada jejaknya Imam Bukhari, mengikuti pada takrirnya, persetujuannya, penelitiannya, pernyataan Imam Bukhari di kebanyakan hal. Nah, makanya para ulama sepakat Imam Bukhari lebih unggul dibandingkan Imam Muslim. Hatta bahkan kalau berkata kepada Rukutni, Imam Darukutni mengatakan, laula seandainya laula Bukhari udah seandainya tidak ada Imam Bukhari lamaroha tidak pergi siapa muslimun imam muslim walajaa dan tidak datang maksudnya seandainya tidak ada imam bukhari maka tidak akan muncul sosok sebesar imam muslim artinya sosok besar imam muslim ini muncul karena memang kepakaran dari gurunya imam imam bukhari inilah alasan kenapa jumhur ulama lebih mengunggulkan sahih bukhari